Ya, di sini qala al-musannifu fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u berkata musannif ya Ibnu Ajurrum As-Sanhaji Isim ya dapat dikenal ya melalui empat tanda. Yang pertama adalah khafat ya itu bisa di kasrah tanwin itu bisa di tanwin dukhuli alif uh, eh, alif wal lami itu masuknya alif lam wa hurufil khafdi dan masuknya huruf khafat ya dan huruf khafat itu adalah min dari wa ila ila itu ke an dari ya ila di atas fi di dalam rubah sedikit alba'u dengan al-kafu itu se seperti wallamu itu untuk huruful qasam dan huruf-huruf sumpah ya itu ada tiga yang pertama yaitu al-wawu wal dan al-ba'u huruf ba wa ta'u ya kalau huruf-huruf yang terdiri dari dua huruf itu langsung dibaca ya min, ila, wa'an, wa'ala, wafi, warubba. Adapun huruf khafat ya atau huruf yang disebutkan menyendiri seperti ba maka dibacanya alba'u jadi dieja ya seperti huruf kaf jadi al-kafu kita gitu. beda dengan min bukan al mimu wa nunu ya bukan mim dan nun tapi min langsung tapi kalau hurufnya sendiri maka diajak saruf lam jadi alamu ya diajak asyarhu lama faragha al-musannifu min dhikri aqsamil kalami syara'a fi bi syara'a fi bayani ala mati kulli kismin penjelasannya ya setelah penulis Ibnu Ajur Masan Haji selesai menyebutkan pembagian kalam yaitu isim, fi'il dan huruf beliau memulai dalam menjelaskan tanda dari setiap pembagian tersebut. Ba fabada bil ismi dan beliau memulai dengan menyebutkan tanda isim. Wa zakara lahu arba'a alamatin dan beliau menyebutkan empat tanda. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha takbaluha arrafta annaha ismun. Dan jika engkau mendapati satu saja dari keempat tanda tersebut dalam suatu kata, maka dan kamu melihat bahwasannya ada kata itu menerima tanda-tanda yang ke, salah satu dari keempat tersebut, arafta annaha ismun, maka engkau dapat mengetahui bahwa kata tersebut adalah isim. Ya, tanda yang pertama ihdaha al-khafdu ya bisa dikasrah. Definisinya itu adalah wa huwa ibaratun 'anil kasrati allati yuhdisuha al-'amilu. Ya, al-khafdu adalah istilah ya dari kasrah yang muncul ya karena ada suatu faktor. Contoh nahwu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fakulun min min ismi wallahi warrahmani warrahimi. Ya maka setiap yang bisa dikasrah itu isim, ismi, Allahi, arrahmani arrahimi adalah asmaun ya, adalah isim ya karena dia yang memiliki tanda khafat atau bisa dikasrah ya liwujudil kasrati fi akhiriha ya karena kasrahnya itu muncul ya di akhir harokatnya maka kita tahu ya ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi itu adalah isim wasani wasa as, wa asaniyatu at-tanwinu dan yang kedua adalah tanwin tanda isim yang kedua adalah tanwin Tanwin itu apa? Wa huwa ibaratun an dhammataini aw fathataini aw kasrataini nahu qawlihi ta'ala. Ya, tanwin adalah istilah dari dhammatain atau fathatain atau kasratain ya yang dibaca un an in ya. Un an in itu uh, disebutnya tanwin ya seperti pada contoh di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah." Ya, di surat Al-Ghasyiyah dari ayat 2 sampai 5. Fakullun min wujuhun yawma idzin khashi'atun amilatun nasibatun naran hamiyatan ainin aniyatin yaitu semuanya adalah isim ya karena masing-masing kata tersebut itu bisa ditanwin ya bisa ditanwin ya wujuhu yauma idin khashi'ah ya banyak muka pada hari itu tunduk terhina wujuhun muka yauma idzin pada hari itu khasyiatun ya tunduk terhina atau takut amilatun ya nasibatun amilatun bekerja keras ya bekerja keras nasibatun ya kepayahan ya itu isim naran ya itu api ya atau neraka ya api yang sangat panas hamiatan ya hamiatan itu sangat panas ainin ya ainin adalah minum ya aniatin itu yang sangat panas ya itu masing-masing isim karena masing-masing kata tersebut bisa ditanwin ya liwujud ditanwin fi akhiriha katanya ya karena ada tanwin di akhir kat, huruf uh, dari kata tersebut Tanda yang ketiga asalisu dukhulul alif wal lami. Ya masuknya alif lam. Ya wa yu'abbaru anhuma bi al nahu qaulihi ta'ala dan juga terkadang diistilahkan dengan al ya jadi bisa dieja al alifi wal lami alif dan lam atau al gitu ya maksudnya al di sini merupakan tanda isim ya jadi sesuatu yang berada setelah alif lam ya atau al itu pasti isim ya seperti pada firman Allah taala ar-rahmanu 'alal arsy ar-rahmanu 'alal arsyistawa dan Allah itu bersemayam beristiwa di atas arsy fakulun min ar-rahmanu wal arsy ya maka kata ar-rahman dan al arsy itu adalah isim karena dia diawali dengan alif lam Ismani lidukhuli ala alaiha ya dia adalah isim karena masuk padanya alif lam pada kata tersebut. Tanda yang keempat adalah arwabi'atu. Eh afwan tanda yang keempat arwa bi'atu adalah huruf ul khafdi yaitu masuknya huruf khafat atau huruf jar huruf ya, huruf-huruf yang dapat menyebabkan harokat isim setelahnya itu menjadi kasroh dan dia adalah wahia min dari ila ke an dari ala di atas fi itu di dalam roba itu sedikit alba mu dengan al kafu seperti walamu ya milik dan seterusnya fahadil hurufu khasatun bil asma'i dan huruf-huruf khafat tersebut itu khusus ya masuk pada isim saja fala tadkhulu ila alaiha dan tidak masuk kecuali pada isim saja. Nah, qaulihin nabi ya, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam takuffu syarraka 'anin nasi fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika ya tahanlah kejelekanmu dari manusia karena sesungguhnya Hal tersebut adalah sedekah bagimu atas dirimu sendiri. Ya. Ini hadis ya dikeluarkan akhrajahu Muslim min hadisin Abi Dzar wa akhrajahu Al-Bukhari bil lafz bil lafzin akhar. Ya bil lafzi akharin. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Dzar dan dari Bukhari dengan lafaznya yang lain. Maka fakulun minan nasi wadhamiri fi minka wa nafsi asma'un lidukhuli lidukhuli hurufil khafdi alaiha. Ya maka kata ya annasi ya itu adalah isim karena dia kemasukan huruf khafat min ya. Eh an ya anin nasi karena kan karena dia kemasukan huruf an. Maka an nasi itu disebut isim. Lalu waddamir fi minka dan domir atau kata ganti pada kata minka ya. Jadi kaknya itu artinya kamu itu adalah isim ya, isim domir. Kenapa disebut isim? Karena dia kemasukan huruf khafat min minka dan uh, selanjutnya nafsi ya nafsi ya karena dia dia juga isim karena kemasukan ala ya ala nafsika dan bisa dilihat ya saat kemasukan huruf khafat maka harokat akhir dari kata tersebut menjadi kasrah ya an-nasi nafsi ya Selanjutnya wa min hurufil khafdi ahruful qasami dan di antara huruf-huruf khafat ya adalah huruf-huruf qasam ya huruf-huruf untuk bersumpah likauniha tajurul asma'a ba'daha ya karena huruf-huruf kosam tersebut membuat jer atau membuat kasroh ya isim setelahnya wahya salah satu ahrufin dan huruf kosam itu ada tiga huruf yang pertama adalah al wawu yang kedua adalah al ba'u dan ketiga adalah ata'u wasumiyat ahruf wasumiyat ahrufa kosamin dan wa, ba dan ta dis, itu disebut huruf-huruf sumpah. Li'annaha tadkhulu 'alal muqsami bihi wa la yakunu illa isman dan huruf-huruf qasam tersebut, huruf-huruf sumpah tersebut tidak um, apa huruf-huruf qasam tersebut masuk ya kepada al-muqsami yaitu sandaran sumpah ya dimana sandaran sumpah itu tidak boleh tidak pasti isim ya jadi ya sandaran bersumpah itu pasti isim ya seperti pada contoh wallahi wa tallahi wabillahi ya demi Allah artinya dan kita ya hanya boleh bersumpah hanya dengan nama Allah tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk وحاصل ما ذكره من علامة ismi arbaun dan kesimpulannya dari apa-apa yang telah disebutkan dari tanda-tanda isim itu ada empat ya dari empat ini terbagi dua ya isnatani talhiqanil isma fi akhirihi wahuma al khafdu wat tanwinu ya jadi dua yang pertama itu ya masuk ya atau berada pada diri isim itu sendiri ya. Tanda isim tersebut adalah al khafdu dan tanwin ya. Al khafdu dan tanwin ya isnatani talhiqanil isma fi akhirih wa huma al khafdu ya wat tanwinu Ya, jadi dua yang menyertai isim itu di akhir dan keduanya adalah khafat ya. Dan tanwin. Jadi tanda khafat itu bisa di kasrah dan tanwin tanda bisa di tanwin itu bisa terlihat pada kata atau isim itu sendiri. Sedangkan dua yang lain wa isnatani tadkhulani alaihi fi awwalihi ya wahuma al wa huruful khafdi dan tanda isim yang lain yaitu al ya masuknya alif lam dan masuknya huruf hafat itu merupakan tanda isim yang berada di luar isim itu sendiri maka al itu sebenarnya terpisah dari isim ya huruf khafad itu terpisah dari isim maka setelah alif lam pasti isim atau setelah huruf khafat ya, min ala ila dan seterusnya pasti setelahnya adalah isim ya karena merupakan tanda isim yang berada sebelum katanya ya atau isim tersebut. Kita lanjut idun ya. Ya fawaid wa bihat ya. Faidah, faidah ya. Dan tanbihat. Faidah, faidah dan tanbih. fawaidu watanbi watanbihatun ya al khafdu wal jarru madluluh madluluhuma wahidun fal khafdu bimaknal bimaknal jarri ya khafat atau jar itu menunjukkan pada mana yang sama ya jadi al khafat itu maknanya jer ya jadi khafat itu sama dengan jer dan jer sama dengan khafat ya khafat itu bisa di kasrah yang kedua takunu alif lam atau takunu al alamatu lil ismi idza lam takun min aslil kalimati nahu ar-rijalu eh, ar-rajulu atau ar-rijalu wal gulamu amma idza kanat min asliha fala min uh, afwan idza kanat amma idza kanat min asliha fala taku fala takunu alamatan alama alamatun lahu lahu alqa min qawlihi min qawlihi ta'ala wa alqa fil ardi rawasi ya ya ya adapun ya ketika ya alif lamnya itu bukan merupakan alif lam yang apa ketika alif lamnya itu merupakan alif lam asli maka itu bukan menjadi ya tanda isim oh afan tadi yang sebelumnya belum diartiin ya takunu al alamatun lil ismi idza lam takun min aslil kalimati ya alif lam itu menjadi tanda isim ketika alif lam itu bukan menjadi asal kata ya seperti pada contoh arrijalu ya wal gulamu ya alif lam di pada kata arrijalu itu bukan merupakan asal katanya jadi arrijalu itu berasal dari kata ber, berasal dari kata arrijalu ya rijal ya laki-laki jadi alif lamnya itu bukan bagian dari asli asal katanya wal gulamu ya itu alif lamnya juga bukan merupakan uh, asal dari katanya karena asal katanya gulam ya anak kecil ya anak kecil. Adapun jika alif lamnya itu merupakan uh, asal kata ya sebagaimana pada contoh ya alqa ya pada contoh atau pada firman Allah wa alqa fil ardi rawasiya ya maka alqa di sana itu merupakan alif lam yang merupakan bagian dari kata itu sendiri ya maka alqa itu bukan isim ya karena alif lamnya itu memang bagian ya merupakan bagian dari uh, kata tersebut ya itu ada di surat uh, sebentar saya cari dulu ya alko wa alko fil ardi alko fil ardi rawasiyah wa alqafil wa alqafi ardi rawasiya yaitu di surat An-Nahl ayat 15 ya wa alqa ardi rawasiya dan dialah Allah yang menancapkan gunung-gunung di bumi ya alqa di sana itu bukan isim ya karena ada alif lam yang memang alif lam tersebut merupakan asal katanya alqa ya itu adalah fiil ya yang artinya menancapkan dan pada eh, contoh yang lain firman Allah alha min qaulihi ta'ala alha kumutakasur ya di surat at-takasur ya alha kumutakasur artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu ya alif lam pada kata alha yaitu adalah alif lam yang asli ya alif lam yang asli yang artinya adalah melalaikan ya fiil ya kata kerja sebenarnya jadi atak kasur itu bermegah-megahan alhakum ya telah melalaikan kamu ya fihi fi fi uh, fahi fahiya fi huma asliyatun fala yu'rafu biha al ismu al isma ya fahiya fihima asliyatun maka kedua contoh di atas itu adalah itu adalah alif lam yang asli fala yu'rafu biha al ismu maka ya, kita mengetahuinya itu bukan isim ya jadi alif lam yang memang itu bagian asli dari katanya itu bukan merupakan tanda isim yang tanda isim itu adalah alif lam yang menjadi tambahan atau bukan asli katanya. Selanjutnya fawaid yang ketiga ya. <clears throat> Laisa bila zimin ijtama'u kullu hadhihi al-alam al-alamat al-arba'i al-arba'i hatta tadullu ala ismiyati al-kalimati bal ba'duha kafin fi dhalika ya saya ulang, laisa bilazimin ijtama'u kullu kullu hadhil alamatin al arba'ah hatta tadullu ala ismiyatil kalim kalimati bal ba'duha kafin fi dhalika. Ya, artinya bukan suatu pelaziman atau bukan suatu keharusan berkumpul keempat tanda-tanda ini untuk menunjukkan bahwa ia suatu kalimat atau kata. Sebagian tanda di dalamnya pun sudah mencukupi. Jadi tidak harus keempat-empat tanda ini muncul. Satu saja itu sudah menunjukkan bahwa kata itu disebut isim jika antum mendapati salah satu tanda dari keempat tanda-tanda isim. Selanjutnya faidah yang keempat ya. <clears throat> Huruful qasami min hurufil jarri wa innaha fasluhal musannifi ya likauniha tufidul qasami bi khilafi ghairiha ya huruf qasam ya dari huruf-huruf jar ya dan sesungguhnya ya ya dan penulis itu lebih merincinya ya karena huruf-huruf kosam itu memberikan faidah sumpah ya faidah bersumpah ya tidak ada perselisihan perselisihan selainnya ya bikhila ya ghairiha ya, jadi penulis itu ya menyebutkan huruf eh, tanda-tanda uh, isim itu huruf khafat ya jadi huruf khafat ini ada dua ya, jenisnya huruf jer yang amin, e, ala, ila, ya dan seterusnya dan ada yang namanya huruf kosam yang ada tiga ya jadi dibedakan ya karena e, berbeda kalau huruf jer itu hanya tadi ya punya makna sendiri dan bikin e, majrur atau menjadi kasroh sedangkan huruf kosam itu kan memberikan faidah bersumpah ya wallahi ya tallahi billahi jadi makanya dipisah ya jadi beliau itu nama ya fassalahal musannifu dan penulis itu lebih merinci aja membagi lalu wa'lam annal qasama biha minal makhluk min, minal makhlukin ya minal makhluki la yajuzu illa billahi أو بأسمائه وصفاته فلا يجوز أن يقال يا أن يقال النبي والكعبة وحياة وحياتك يا وأش يا وأشباه ذلك dan ketahuilah bahwasannya ya bersumpah atau kosam itu tidak boleh dipergunakan terhadap makhluk ya ya karena kecuali bersumpah itu hanya terhadap Allah saja ya atau terhadap nama-namanya atau sifat-sifatnya maka tidak boleh dikatakan wan nabi demi nabi wal ka'bati demi ka'bah ya wahayatika demi kehidupanmu ya wa asbahu dzalika dan yang serupa dengan itu ya maka itu tidak diperbolehkan kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja atau sifat-sifatnya yang kelima yang terakhir ya ahmala musannifu ya ma anfa alamatil ismi wa huwa al isnadu ilaihi ay al hadithu anhu ya wa bihi is ya istudilla ala ismiyati dhamair kat katai ya fi kumtu ya. alla tara annaha la Eh, la tukbal ya la tukbal al wala yahlikuha at-tanwinu wala ghairaha minal alamati allati tudakkiru tudakkiru lil islam lil islama tudakkiru lil is lil as lil is afwan ya yeah tudakiru lil isla lil is lil as lil ismi ya sawaan ya annaka hadisun ya annaka had hadas tu hadas anha bil qiyami zuru syarhu qatrun nada ya faidah yang kelima adalah ya penyusun ya itu mengabaikan ya tanda isim yang dinamakan dengan alisnadu ilaih ya. ya jadi melewatkan ada salah satu tanda yang lain yaitu is, is alisnadu ilaih ai al haditsu anhu artinya adalah mm, yang dikabarkan ya wabihi istudilla ala ismiyatil dhamairi kata ifikum tu ya tanda isnad ilaih yaitu ya terjadi ya atau ditunjukkan pada isim domir seperti huruf ta pada kata kumtu ya artinya aku telah berdiri ya ala taro annahala tuk tukbalu al wala yalhiqaha at-tanwin ya ketahuilah bahwa kumtu itu tidak ya menerima alif lam dan juga tidak menerima tanwin wala ghairiha dan tanda-tanda yang lain ya minal alamati allati tudzakiru lil ismi ya dan tanda-tanda lainnya dari tanda-tanda isim yang telah disebutkan jadi kumtu itu tidak menerima khafat yang tidak jer juga tidak tanwin juga tidak ada alif lam dan tidak kemasukan huruf khafat tapi kumtu di situ ada isimnya di sana ya ya siwa annaka ya siwa annaka hadasta anha bil qiyam yanzuru ya syarhu qatrun nada ya artinya adalah ya kum tu di sana ya nah lebih perinci kum tu di sana itu ada isim ya isimnya itu adalah tak ya tak fa'il yang bermakna anak ya jadi kum kumtu itu artinya aku telah berdiri ya dan tak di sana itu sebagai ya uh, isnad ilaih yaitu sebagai yang diberitakan dari dari fiil koma ya dia berdiri. Jadi kumtu itu di sana e, terbagi menjadi dua ya. Ada isnad ilaih, ada yang namanya musnad. Ada yang namanya isnad ilaih yang diberitakan yaitu tak eh, tak di situ dibaca tu ya. Artinya saya ya. Isim domir dan koma fiilnya telah berdiri itu menjadi berita maka tanda yang lain itu sebenarnya kalau di syarah kotrun nada itu ada tambahan satu tanda lagi tanda isim yang kelima adalah isnat ilaih jadi isim itu adalah sesuatu yang diberitakan ya isnadu ilaih ya jadi siwa annaka hadasta taan habil kiam jadi